Di antara sebab-sebab seorang ah hamba berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala an-nadharu fi ayatihi syar'iyyah adalah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar rusul alaihi wassalatu wassalam. Yaitu berupa wahyu yang telah dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة lalu kemudian memandang kepada ayat-ayat tersebut dan apa yang terdapat di dalamnya berupa kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha di mana tidak akan tegak kehidupan makhluk di dunia dan di akhirat kecuali dengannya dengan ayat-ayat tersebut فإذا نظر فيها وتأملها maka jika dia memperhatikan di dalam ayat-ayat Allah yang syar'i dan dia memperhatikannya وما اشتملت عليه من العلم والحكمة dan apa yang terkandung di atasnya berupa ilmu dan berupa hikmah wa wajadan tidamaha dan mendapati keteraturannya wa muwafaqataha dan kesesuaiannya lima solihil ibad terhadap kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Kita perhatikan kepada kandungan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin minal hikmah yang tidak mungkin hukum-hukumnya undang-undangnya, syariatnya dibuat oleh seorang manusia. Hada mustahilun. Mustahil, mustahil. Dengan diturunkannya Al-Quran. Ini sudah merupakan salah satu ayah. Turunnya Al-Quran sudah merupakan salah satu ayah. Min ayatillah. Yang menyebabkan orang-orang Arab lemah mereka untuk mendatangkan satu surah seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian kandungannya yang di dalamnya berisi kemaslahatan-kemaslahatan manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah diatur seluruhnya di dalam Islam. Ini tidak mungkin merupakan olah fikir dari seorang manusia. Apalagi dari Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mustahil lagi. Bagaimana mungkin dikatakan ini adalah merupakan olah fikir beliau? Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau adalah seorang ummi. La yakra wa la yaktub. Seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan itu diketahui oleh masyarakatnya. Mereka mengerti bahwa demikian sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mengaku sebagai seorang nabi adalah seorang yang sangat diketahui amanah yang ada pada beliau. Amin. Ketika mengaku sebagai rasul, barulah kemudian muncul berbagai macam tuduhan yang dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sebagian dari kalangan orang-orang kafir minal falasifa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mereka sebagai golongan ahlu takhyil apa yang mereka katakan kata mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya ketika hidup di tengah-tengah bangsa Arab, melihat kondisi jahiliyah, kerusakan moral, tidak tertata kehidupan bermasyarakat, kehancuran, akhlak, maka kata dia dengan kepandaiannya Rasulullah dalam berkhayal, maka dia pun berusaha untuk membuat bagaimana caranya agar masyarakat ini menjadi orang-orang yang berakhlak baik, jadi baik. Nah, maka digambarkanlah kepada masyarakat bahwa di sana ada surga bagi yang taat, di sana ada neraka, siksaan di sana ada akhirat, hukuman. Padahal pada hakikatnya tidak ada semuanya itu. Itu adalah hasil dari khayalan belaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ingkar lil akhir. Nah, dianggap Rasulullah itu mukhayyil. Berkhayal. Nah, Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang diketahui sebagai seorang ummi bisa menyusun syariat yang demikian indah yang sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada makhluk pembagian-pembagian warisan yang terdapat dalam suratun nisa mustahil bisa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan pemikir. Hah? Nah, maka kalau kita perhatikan demikian indahnya susunan syariat ini, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, adab-adabnya, maka akan menambahkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang senantiasa mengatur ini semua untuk hambanya dan kemaslahatan hambanya. Kama qala Allah azza wa jal. Sebagaimana firman Allah azza wa jal. Afala yatadabbarun al-Qur'ana. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Kalau sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, tentunya mereka akan mendapati di dalamnya banyak perselisihan-perselisihan. Tapi karena semuanya berasal dari Allah, maka tidak ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara sebagian ayat dengan sebagian ayat yang lain. Tidak ada pertentangan antara sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Rasulullah. Tidak ada pertentangan antara sebagian hadis dengan sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apabila semuanya sahih datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak mungkin karena kullun min indillah seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya was sunnahnya. Yang ada adalah ta'arud secara zahir pertentangan dikembalikan kepada akal manusia yang lemah dan pendek akalnya. Sehingga terkadang ketika melihat, oh kelihatannya kok bertentangan antara sebagian ayat dengan ayat yang lain. Di dalam ayat ini dikatakan seperti ini ya. Di ayat yang lain dikatakan kok lain. Seakan-akan bertentangan. Demikian pula hadis. Kok bertentangan antara ayat dengan hadis? Sebenarnya tidak ada pertentangan. Hanya kembali kepada akal kalian <coughs> yang rendah menyangka itu ada pertentangan. Oleh karena itu Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, datangkanlah kepadaku yang menurut kalian ada dua hadis yang kelihatan bertentangan, niscaya saya akan menggabungkan antara keduanya. Naam. Wa minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min. Di antara tanda-tanda atau sebab mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang Allah curahkan ke dalam hati seorang mukmin min ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal ain. Sehingga seakan-akan dia melihat Rabbnya dengan mata kepalanya. Melihat Rabbnya. Ra'yal ain dengan mata kepala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril, "Mal ihsan?" Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Qala beliau menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi, tingkatan ihsan. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, menimbulkan perasaan khusyuk. Gimana kalau seorang itu merasakan dirinya bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul perasaan takut, khusyuk. Pikirannya itu tidak terarah ke sana kemari. Ini tingkatan yang tertinggi. Jika seorang mampu untuk melakukan yang demikian, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka jika kamu tidak bisa melakukan seperti yang pertama yaitu kamu beribadah seakan-akan kamu melihatnya maka sesungguhnya kamu yakin bahwa dia melihat kamu. Nah, dia melihat apa yang kamu amalkan, apa yang kamu perbuat. Sehingga dengan murokobah ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala timbul pula perasaan takut dia untuk menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan. Taib ini yang pertama. Kemudian yang kedua wadinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Ai ma'rifatul asli tsani yaitu mengilmui prinsip yang kedua wa huwa dinuhu alladhi kullifa al'amalu bihi yaitu agamanya yang dia diberikan beban untuk mengamalkan agama tersebut wa ma tadammanahu minal hikmati war rahmati wa masalihil khalqi dan apa yang terkandung di dalam agama tersebut berupa hikmah dan rahmat dan kemaslahatan-kemaslahatan yang murni untuk makhluk wadar ilma fasidi anha dan untuk menolak kerusakan-kerusakan Naam wa dinul islami man ta'ammalahu haqqa ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi sunnati dan agama Islam barang siapa yang memperhatikannya dengan sebenar-benar perhatian dengan cara memperhatikannya sesuai dengan apa yang telah dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah arafa annahu dinul haq. Ya. Dia akan mengetahui bahwa Islam itulah agama yang benar. Tapi dengan syarat apa? Ta'ammulan mabniyan alal kitabi was sunnah. Memperhatikan agama itu berdasarkan Al-Quran was sunnah. Itu syarat. Sebab kalau bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan nyerempet ke kanan dan ke kiri yang diakhiri oleh penyimpangan dan kebingungan terhadap Islam. Kok Islam itu begini ya? Kok Islam itu begitu ya? Itu karena tidak mengenal Islam dengan baik. Oleh karena itu, orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian mempelajari bukan melalui Al-Quran dan Sunnah dan apa yang difahami oleh para ulama usalafi hadihil ummah. Terkadang mereka bingung. Ya, baik dalam masalah akidah. Bingung. Coba orang baru masuk Islam kemudian mengenal madhab Mu'tazilah. Wah. Allah itu punya zat tapi tidak punya sifat. Wah, ini aneh lagi ini tidak punya sifat. Gimana zat tidak punya sifat? Nah, tidak masuk di akal saya. Banyak kan orang mengolah pikir dengan akalnya. Ya, karena memang tidak ada yang sesuai dengan akal kecuali ahlus sunnah, kecuali Al-Quran was sunnah. Itu akan selalu berjalan dengan sorehul akal, akal yang sehat. Bukan akal yang berpenyakit. Nah. Ya, masuk ke madhab Mu'tazilah. Bingung. Masuk ke madhab Jahmiyah, lebih bingung lagi. Baru mengenal Islam, mengenal madhab Jahmiyah. Lebih bingung lagi. Nah, di mana Allah yang kita sembah ini? Hah? Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Loh, terus di mana? Kita nyembah siapa? Siapa yang disembah? Ya Allah. Ya Allah di mana Allah? Ya tidak di depan, tidak di belakang. Akhirnya apa? La ya'buduna illa ma'duman. Mereka tidak menyembah kecuali tidak ada yang mereka sembah. Naam. Ya. Lebih berakal kaum musyrikin, ya kan? Hum ya'budunal authan daripada Jahmiyah, hum ya'budunal adam. Menyembah yang tidak ada. Nah. Ya. Begitu pula kalau masuk ke yang lain, akan bermacam-macam ya akan jadi bingung kamu. Nah, baru mengenal Islam masuk jamaah tabligh, wah baru masuk ya di masjidnya sudah seperti pasar. Ya tiga hari, empat puluh hari, empat bulan. Apa ini kayak pasar? Tawar menawar harga, bingung. ah Kok Islam kayak gini? Hah? Sama seperti di mall. Hah? Nah. Wah, nggak benar. Keluar lagi, masuk lagi al-ikhwanul muflisun. Wah, sembunyi-sembunyi. Dakwah. Lah, gimana lagi kok dakwah sembunyi-sembunyi? Kalau benar kan mesti ditampakkan. Kalau kebenaran ya ditampakkan. Biar orang itu mengetahui ini adalah benar. Kok sembunyi-sembunyi? Ini Syria. Syria itu tamzim Ya, nanti kalau diketahui, ha, khawatirkan akan memudaratkan dakwah kita. Sehingga digunakanlah berbagai macam takiyah model mereka. Nah, istainu fi umur dinikum bil kitman kata mereka. Minta tolong dalam perkara-perkara agama kalian dengan menyembunyikan. Wah, ini dalil mereka. Hmm. Kunu kal Nah, jadilah kalian seperti hujan. Ini juga alasan mereka. Kalau seorang tidak mengenal ahlu sunnah jamaah, akhirnya adalah kebingungan dan kebingungan. Hakkan Sedemikian banyak orang bingung. Ya. Tapi begitu mereka mengenal ahlu sunnah, mengenal dakwah ahlu sunnah, fama yatakallamuna illa bidalil. Wah, mereka kenal dakwah ahlu sunnah. Wah, ini berbicara kok setiap ngomong dalil, ngomong dalil. Wah, ini yang selama ini saya cari ini. Nah, jangankan kita, pensyarah kitab Al-Aqidatul aqidah ya Khalil Harras. Ketika beliau mulai menelaah kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim rahimahumallahu taala. Apa kata beliau? Setelah saya membaca kitab-kitab mereka, wallah seakan-akan saya baru mengenal Islam pada saat itu. Karena selama ini yang dikenal Asy'ariyah wal Maturidiyah Ketika membaca kitab Syekhul Islam, demi Allah, saya merasa bahwa saya baru belajar Islam. Baru saya belajar Islam. Ini doktor. Nah. Maka ikhwani din azakumullah. Itu bagi orang-orang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan diperkenalkan dengan hak min indillah wa annahu dinul ladzi la taqumu masalihul khalqi illa bih dan bahwa ini adalah merupakan agama yang tidak akan tegak kemaslahatan makhluk kecuali dengannya. Wala yang bagi an naqisal Islam bima alaihi muslimun al yaum maka tidak sepantasnya untuk kita mengukur Islam itu seperti apa yang ada di kalangan kaum muslimin sekarang. Jangan kita ukur, oh Islam itu seperti yang sekarang ini. Ya, kalau begitu tidak ada bedanya. Di kalangan orang kafir ada yang berzina, Islam juga ada yang berzina. Jangan diukur seperti itu. Nah, fa innal muslimina qad farratu fi asya'a kathirah. Karena kaum muslimin sekarang ini mereka telah ha, ah, mengabaikan sekian banyak dari hukum Islam dari syariat Allah Subhanahu wa taala wartakabu mahadzir azimah dan mereka telah jatuh dalam dosa-dosa yang besar yang justru agama ini memperingatkan dari bahayanya dari kesesatan itu mereka jatuh mereka banyak yang mengamalkannya hatta ka'annal aisyah bainahum fi ba'dil biladil islamiyah sehingga seakan-akan orang yang hidup di antara kaum muslimin pada sebagian negara Islam yaitu fi jawin ghairi islami hidup dalam kondisi yang tidak islami enak eh, seperti Indonesia ya kondisi kaum muslimin sama seperti orang-orang kafir sebagaimana kaum muslimah tidak berhijab demikian pula orang kafir tidak berhijab Sebagaimana model pakaian kaum muslimin sama seperti model pakaian orang-orang kafir. Nah, sehingga orang yang hidup di situ menyangka ini bukan merupakan kehidupan yang islami. Padahal di sekitarnya kaum muslimin. Allahul musta'an. Wadinul islamiyu bihamdillahi ta'ala. Agama Islam itu bihamdillah. Mutadamminun li jami'il masalih di dalamnya mengandung seluruh kemaslahatan-kemaslahatan allati tadammanat hal adyanus sabiqah yang dikandung oleh agama-agama yang dahulu mutamayyizun 'alaiha biqaunihi salihan akan tetapi agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mempunyai keistimewaan yaitu agama ini saleh selalu baik dan selalu cocok likulli zamanin wa makanin wa ummah pada setiap zaman dan tempat dan umat. Wa makna kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah dan maknanya bahwa agama Islam ini baik untuk setiap zaman, tempat dan ummah anna tamasuka bihi لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة bahwa berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya tidaklah menafikan dan menyadarkan kemaslahatan-kemaslahatan umat pada zaman apa saja, di tempat yang mana saja dan dalam kehidupan umat mana saja. Fadinul Islam ya'muru bi kulli amalin salih maka agama Islam itu memerintahkan pada setiap amalan soleh. wayanha'an kulli amalin sayyi dan melarang dari setiap amalan yang buruk. Fahuwa ya'muru bi kulli khuluqin fadil. Maka Islam itu memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia. Wayanha an kulli khuluqin safil. Dan mencegah dan melarang dari setiap akhlak yang rendah dan hina. Wallahu a'lam bi'ssawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.